rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Tuhanmu, Rabbmu telah bertindak terhadap tentara bergajah. Orang yang mempunyai gajah ini bernama Mah, ya, bernama Mahmud yang disertai oleh teman-temannya yaitu raja negeri Yaman yang bernama Abraha. Ya, berikut tentaranya. Dia telah membangun sebuah gereja di San'a dengan tujuan supaya orang-orang berpaling dari menziarahi Mekah dan tidak menziarahinya lagi pergi ke sana ke gerejanya dia. Pada suatu hari ada seseorang lelaki dari Kinana telah membuat kejadian di gereja tersebut. Ia melumuri bagian gereja yang dijadikan kiblat dengan kotoran unta. Ada yang menyatakan dengan kotoran manusia. Dengan maksud apa? Menghinanya. Tentu Abraha ini marah. Abraha bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu ia datang ke Mekah bersama tentaranya beserta gajah-gajah milik Mahmud tadi. Ketika mereka mulai bergerak, hendak menghancurkan Ka'bah, Allah mengirimkan kepada mereka apa yang dikisahkannya melalui firman selanjutnya. Alam yaj'al kaidahum fi tabdil. Alam yaj'al. Bukankah dia menjadikan, telah menjadikan kaidahum tipu daya mereka itu dalam langkah menghancurkan Ka'bah. Fi tabdil, sia-sia. Maksudnya hanya menjerumuskan mereka ke dalam kerugian dan kebinasaan. Wa arsala alaihim tayran ababil dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong atau yang bergelombang secara berturut-turut. Menurut suatu pendapat bahwa lafad ababil ini tidak ada bentuk mufradnya. Sama halnya dengan lafad asaltir. Menurut pendapat yang lain bahwa bentuk tunggalnya adalah ab, abul atau ibal ya atau ib, ibil yang wajannya sama dengan ajul miftah ya atau miftah dan sikin Nah, tarmihim bihijarati min sijil ini yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, yakni tanah liat yang terbakar. Faja'alahum kasfim makul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan atau bagikan daun tanaman yang dimakan oleh ternak, kemudian diinjak-injak dan dicabik-cabik. Allah telah membinasakan setiap orang dari mereka dengan batu yang padanya telah tertulis nama orang yang dikenai dikenainya ini. Ini menurut satu riwayat. Tapi riwayat lain nggak ada namanya. Setiap batu bentuknya lebih besar sedikit daripada biji atau adasan dan agak kecil ya biji kecil daripada biji kacang. Batu ini dapat menembus topi baja tentara yang berjalan kaki dan gajah yang dibawanya. Kemudian batu itu jatuh ke tanah setelah menembus badan mereka. Hal tersebut terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Kalau Jalalain uh, eh, lebih ringkas ya tafsirannya. Kalau Ibnu Kasir atau Al-Misbah lebih atau tafsirnya Buya Hamka ini Al-Ajhad lebih luas ya, mana aja untuk wawasan. Baik. Di 85904785 untuk Ibu dan Bapak silahkan mencoba ya surah Al-Fil. Jadi jangan kita bisa baca tapi nggak ngerti intinya, nggak ngerti maksudnya surat ini apa. Ada juga yang karena kita belajar tafsir, isinya ngerti tapi bacanya nggak bisa. Nah ini, mari belajar ya. Silakan di 85904785 kami berikan kesempatan surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Assalamualaikum. Silakan. Sudah masuk 0813. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Mangga. Silahkan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Heni. Bu Heni di mana? Di ujung kapal. Baik, mangga silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadinya dikecilkan volumenya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل jangan kol-kolah fi tab fi jangan dikol-kolahkan Alam ya, alam, alam yaj'al kaidahum fi tablil wa arsala 'alaihim ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Terima. Makul, bukan makul. Makul. مأكول Iya. فجعلهم كعصف مأكول Kapnya nggak dihamaskan. Kalau hamas itu kalau dia mati. Biasa aja. Makul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kul. Madari disukul. Ya, kalau itu kalau mati dia kapnya. Baik, terima kasih Ibu Heni. Iya. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ibu Eni Anwar. Pak Ari, paginya kok sekarang lengkap ya? Iya, karena saya berpikir eh, kalau baca aja kan kita bergelak-gelik aja baca. Bagus kok ya. Yasinan, Tabarok, wakiah, bagus. Tapi sehabis baca nggak ada asar, nggak ada akibatnya, nggak ada efeknya buat diri kita. Karena kita nggak ngerti isinya. So soal menambah keimanan dari dengerin bacaan, iya, gitu. Itu itu tidak dipungkiri. Salah satu mukjizat Al-Qur'an itu orang yang mendengar Al-Qur'an kita terngiang. Jadi kita jadi keimanannya bertambah. Kan kayak kayak Sayyidina Umar saat mau membunuh adiknya, Pas Quran dilantunkan, dibacakan, bergetar hatinya jadi masuk Islam. Tapi mereka kan bahasa Arab ngerti. Ya, nah, kita nggak ngerti, makanya belajar terjemah tafsir. insya Allah ya. Pak Ari saya belajar tajwidnya juga ketinggalan. Nah, ini tadi di tiap majelis taklim saya sekarang bawa rekaman. Jadi ada ada direkamin. Kayak kemarin surat Al-Hasr sudah selesai saya tajwidkan. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim biknya kosar, bis kosar, mi kosar Bismillah lah pada Allahnya dibaca tipis, tarki Kenapa tipis? Karena sebelum pada Allah baris di bawah itu ada Dibikinkan Dan untuk mu'alaf Nah, Bu ini mu'alaf ya <laughs> Untuk mu'alaf dan tunanetra Kami berikan free, gratis Yang nggak mu'alaf mohon diganti gitu ya ada juga Pak Hari saya mau berbagi saya ini punya 100 CD ada punya 10 CD mau berbagi oh silahkan di brand gampang ya kalau CD kalau kaset ngerjainnya lama tapi ada beberapa yang inginnya kaset ya saya bikinkan juga gitu walaupun lama-lama nggak apa-apa ya tapi nggak bisa cepet-cepet jadi sekarang sudah mulai lagunya kayak yang ini ini sudah saya bikinkan kasetnya kalau di radio kan terbatas yang lagu-lagu gini mah mudah bisa belajar sendiri tapi kalau tafsir kan susah kayak gini A i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a ba bi bu ba bu bu ban bani ba bu na minal mu bu ni ma bi ban bani ba ta ti tu tu ta ta ni ta na minal mu ni ma ti ta ta ni ta ta ni ta itu ya ini teksnya ada, rekamannya juga ada. Silahkan ya dimiliki. Sabtu minggu tapi kalau ke taklim. Kalau di Depok saya adanya Jumat. Gitu. Kalau di Bibi Jakarta adanya hari Rabu. Hari Kamis di PT Timah. Baik, Assalamualaikum. Kami berikan kesempatan kembali. Iya, untuk besok ya, surah surah Toha ayat 1 sampai 76 ya dipersiapkan untuk Al-Mushaful Murattal. Ada juga yang SMS, siapa sih Pari yang membacanya? Ini uh, Al-Matrud ya. Uh, Abdullah bin Muhammad Al-Matrud. Dimiliki juga Murotal Sehuzaifi. Itu lebih lambat kalau untuk belajar lebih lebih kena. Ya. Ini juga enak semua juga ya. Assalamualaikum. Sudah masuk silahkan 0813. Ini pakai handphone semua nih pagi ini. Assalamualaikum. Capek deh dengarnya di radio ya. <laughs> Iya kadang-kadang kan baru e, harusnya kan di, di gagang telepon kalau telepon ada, tapi ini nggak ada, nggak kedengeran gitu. Jadi ya maaf ya, karena mungkin ibu baru masuk. Di tafsir Ibnu Kasir di juz ke-30 nih. Sekarang sudah mulai rajin lah Ibu ya. Beli tafsir Ibnu Kasir juz 30, beli tafsir Al-Misbah, Pak Kuresiha, beli tafsir Buya Hamka. Ini saya juga jadi banyak-banyak buku nih, banyak baca. Di tafsirnya Al-Misbah yang ditulis oleh Bapak Quraisyha ini di halaman 526 nanti Bapak Ibu dan bisa baca ya. Di sana yang dimaksud dengan wa arsala alaihim tayrun ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum kasfim makul dan dia mengirim atas mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu-batu sijil lalu menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, ketiga ayat di atas menjelaskan bagaimana perbuatan Tuhan kepada kelompok tentara bergajah pimpinan Abroha ini yang hendak menghancurkan rumahnya. Ayat di atas menyatakan, dan dia yakni Allah subhanahu wa ta'ala mengirim bencana yang jatuh atas mereka berupa burung-burung dengan jumlah yang banyak lagi berbondong-bondong. Yang melempari mereka dengan batu-batu yang kecil-kecil yang berasal dari secil, yakni tanah yang telah membatu, lalu dalam waktu yang relatif singkat menjadikan mereka, mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kata Toiron terambil dari kata, akar kata poro, poro terbang. al Al-Asfahani menjelaskan bahwa ta'ir, ta'ir ini adalah segala sesuatu yang memiliki sayap yang memungkinkannya terbang di angkasa. Secara umum, kata tersebut diterjemahkan menjadi burung, itu burung ababil tair. Apakah hanya burung yang dinamai tair ini, tair ini, ataukah semua makhluk yang memiliki kemampuan terbang? Nih, Syekh Muhammad Abdul berpendapat bahwa kata tair di sini mencakup apa saja yang terbang di udara, kecil atau besar. Kapal udara tair. <laughs> terlihat atau tidak terlihat. Nah, kalimat tarmihim ini tarmihim ini dia melempari mereka. Ada juga yang membacanya dengan uh, yarmihim. Dalam hal ini pelaku pelemparan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata hijaroh adalah bentuk jama dari uh, hajar, dari batu. Kata ini pada mulanya berarti sesuatu yang menghalangi. Seperti kamar, itu adalah hujroh kan. Kamar, disekat-sekat. Hujroh itu kamar ya. Hujroh. Karena dia penghalang bagi yang tidak berkepentingan. Maka dibuatkan kamar nih. Akal dinamai hijr ya, itu. Karena dia dapat menghalangi pemiliknya melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, sedangkan kata sijil terulang di dalam Al-Quran sebanyak tiga kali. Kesemuanya digunakan dalam konteks siksaan. Sementara ada pakar berpendapat bahwa kata tersebut bukan terambil dari dalam atau dari bahasa Arab, tetapi adalah dari bahasa Persia yang diarabkan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa ini terambil dari asal kata sajala yang berarti mencatat atau menulis. Dari sini ada yang memahami bahwa pada batu-batu yang dilempari itu tercatat nama-nama korban yang ditujukan. Abroha atau ini, ini, ini gitu. Udah ada tulisannya. Ada juga yang memahami kata itu dalam arti batu yang bercampur tanah yang terbakar. Sedangkan kata aus, kaos Pimakul oleh banyak ulama diartikan sebagai daun sedang kata makul, makul ini terambil dari kata akala yang berarti makan sehingga makul berarti yang dimakan. Apa maksud firman-firman Allah di atas? Bagaimana kejadian yang menimpa tentara bergajah itu? Benarkah burung-burung itu melempari mereka dengan batu-batu yang bertuliskan nama-nama mereka? Sehingga hanya mereka saja yang menemui nasib malang itu. Nah, seperti banyak diinformasikan dalam sekian kitab tafsir masa lalu. Sementara eh, ulama sulit memahami penjelasan-penjelasan yang mengarah kepada pemahaman suprarasional. Karena itu, ayat-ayat di atas mereka pahami dengan menggunakan pendekatan rasional. Seperti Syekh Muhammad Abdul misalnya memulai penjelasannya tentang ayat-ayat di atas dengan menyatakan bahwa surah ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi Muhammad atau nabinya dan umat-umatnya melalui satu dari sekian banyak perbuatan Tuhan yang menunjukkan betapa besar kekuasaannya dan bahwa segala kekuasaan itu tunduk di bawah kekuasaannya. Dialah Allah, dia yang berkuasa atas hambanya. Tiada ada kekuasaan dan kekuatan yang dapat melindungi mereka dari kekuasaan Allah sebagaimana dibuktikan dalam peristiwa yang menimpa tentara bergajah itu. Yang tadinya mereka merasa lebih kuat, mampu, kuasa dan segalanya dengan jumlah personil dan peralatan yang canggih saat itu, sebenarnya dalam rangka memetik pelajaran, kita dapat mencukupkan penjelasan tentang hal ini sebagaimana termaktub di atas. Namun demikian, kita dapat memperinci penjelasan di atas karena peristiwa yang dialami oleh tentara bergajah itu sedemikian penting sehingga penduduk Mekah menjadikannya sebagai tahun permulaan penanggalan mereka. Dalam rincian itulah, Muhammad Abdul mengemukakan peristiwa yang dialami oleh tentara bergajah, yakni wabah penyakit campak. Tuh, ada, ada lagi penafsirannya. Jadi bukan hanya batu yang ada apinya langsung membakar. Menurut Muhammad Abdul, bahwa tentara gajah ini kena wabah penyakit campak atau cacar yang tersebar di lokasi tentara bergajah. Dasar pendapat Abu ini adalah riwayat yang diperselisihkan kesohihannya yang menyatakan bahwa pada tahun kehadiran tentara bergajah itu telah terjadi wabah campak. Abduh kemudian merasionilkan keterangan ayat ini di atas dengan menyatakan bahwa wabah tersebut adalah akibat batu-batu kering yang berjatuhan di atas lokasi tempat tentara bergajah itu yang dibawa oleh burung-burung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tulisannya lebih jauh kita bisa berpendapat bahwa ta'ir di sini adalah jenis nyamuk atau lalat yang membawa kuman-kuman penyakit dan bahwa batu itu dari tanah kering yang beracun yang dibawa oleh angin sehingga bergantungan di kaki binatang-binatang yang terbang itu dan yang apabila menyentuh manusia akan mengakibatkan luka yang akhirnya memusnahkan tubuh dan menjatuhkan daging yang melekat di tubuh itu. Sedemikian hebat wabah penyakit itu sehingga daging-daging tubuh tentara bergajah itu berjatuhan. Allah Rabbi. Termasuk pimpinan pasukan juga mengalami nasib serupa. Abroha atau Abraha ini walaupun dapat bertahan hingga tiba di kota asalnya San'a di Yaman. Namun di sana ia meninggal. Dari ayat ini juga kita petik betapa jahatnya orang-orang Nasrani. Dia membuat gereja yang mewah, kemudian uh, tujuan mereka Ka'bah Mekahnya dihancurkan biar orang-orang berbondong-bondong hajinya tidak ke Mekah lagi tapi pergi ke gereja mereka. Ini dari dulu ya. Ada perang salib ada ini dan itu. Bagaimana sikap mereka memusuhi Islam dan dalam Al-Qur'an jelas an kal yahuda wan nasara gitu. Orang Yahudi Nasrani itu tidak pernah ridho sebelum kita mengikuti milah mereka. Ya, jadi hati-hati ada orang yang berpropaganda membantu pendidikan, membantu ini, membantu ini, ngasih emih, ngasih itu. Tapi ujung-ujungnya supaya kita masuk agama mereka. Hati-hati. Padahal dalam undang-undang jelas pasal 29 ayat 1 dan 2 tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah berpemeluk atau beragama. Tapi kenyataannya mereka enggak, saya enggak menyebarkan. Orang saya saya mengadakan eh, apa bakti sosial kok saya membantu dokter, membantu ini, membantu itu, tapi ujung-ujungnya. Nah, ini hati-hati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Orang baru Pak ustad Siapa? <laughs> Dari mana? Jauh Pak ustad oh. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah. Bagaimana sekarang? Sehat. Ya, syukur deh. Iya. Lagi Siapa ini ya? teh? <laughs> Iya. Lupa ya. Dari Puncak? Oh, bukan. Dari? Ibu Umi. Oh, Ibu Umi. Saya pikir Ibu Eni Anwar suaranya. Ya. Silakan Ibu Umi. Mm -mm, mangga, ya. silakan. Udah lupa deh ya. Ya, silakan yang serius aja bacanya.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 Oh, iya. Alam alam yaj'al kaidahum fi tablil. Alam yaj'al kaidahum fi tablil. Jangan kaidahum, jangan ihfa tapi idhar kaidahum idhar itu jelas bunyi mimnya ibu alam yaj'al kaidahum ofi. jangan kaidahum kai M-nya lengkap sempurna. tidak bagaimana? Alam yaj'al kaidahum hum bibirnya mingkem lagi. Oh, iya. Bunyi mimnya jelas kan bunyi mim kan bunyi bibirnya iya. jelas. Iya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil gitu Alam atuh. yaj'al kaidahum fi Ya, ya Ibu bibirnya masih buka kaidahum oh. bukan ifa di situ. Kaidahum. Kita kadang-kadang eh, perasaan kita ifa karena nun mati ketemu fa. Betul, iya. kalau nun mati. Kalau ini mim mati. Iya. Jadi mimnya mingkem dulu. Uh. Alam yaj'al kaidahum. Oh, dimingkemin gitu. dulu. Tapi jangan ditahan karena uh. idhar syafawi itu ya. Ah, ah. kumaha itu. Dalam ya. <laughs> jadi hmm, grogi hmm, lagi. Jadi grogi lagi aku <laughs> kumaha ya sok. Alam yaj'al kaidahum fi tadli. Masih ya, nanti dilatih. Merubah sesuatu nggak bisa seketika. Wa arsala وأرسل Di tarmihim malah sebaliknya ada samarnya kan itu <laughs> terbalik. Ah, nih di sini termihin gitu. Iya. Bibirnya buka dikit. Kalau oh, tadi oh, bibirnya rapet, ya? Iya, kalau tadi rapet. Oh. Ah, kumaha itu. Termihim bijaratim min sijil. Gitu. Faja'alahum ka'asafim. Jangan ka'ase. Bukan kol. Eh, eh, bukan kol-kolah. Faja'alahum ka'asfim. Faja'alahum ka'asfim. Ma'ku. Ini banyak belajar lagu melulu, tajunya nggak bagus. Enggak. Iya. Ah, jadi kori nggak enggak. mampu. lagu enggak nggak mampu. <laughs> Iya. Nanti ya. di Liga Mas kapan lain lagi ya? Oh iya, coba tanyain sama Bu Erni. Mungkin oh. Bu Erni Bu, Erni berpikir bahwa saya nggak nggak di kayu manis lagi karena sore kan nggak ada. Oh, sore nggak ada sekarang. Iya, ya? sekarang kan pagi semua. Oh iya. Nanti telepon Bu Erni ya. Iya, terima iya, kasih. Terima ya. kasih, Mang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heboh. Pak Ari, eh, eh, saya nggak bisa mengikuti dari nol karena kan apa ini? Oh iya, ya Bapak kan harus ke masjid dulu. Eh, jadi kalau ketinggalan tafsirnya, saya nanti insya Allah bikinkan MP3-nya ya. Jadi setiap siaran pagi nanti dipailkan. Silahkanlah, sekali lagi ya, eh, saya saya berjanji, <laughs> berjanji insya Allah. Untuk tunanetra dan mualaf, free gratis. Tapi untuk yang bukan mualaf dan tunanetra mohon diganti gitu ya. Karena kan eh, kita lagi lagi apa? Lagi berbagi. Banyak yang Allah Rabbi kemarin mualaf datang sampai menangis-nangis. Ya Allah Pak Ari terima kasih banget. Selama ini saya belajar bingung <laughs> katanya. Iya. Eh, coba aja apalagi yang yang melihat mah ya aduh ya Allah ya Rabbi. 2008 tidak ada alasan untuk tidak pintar tajwid karena kita sudah canggih sekarang jadi nanti setiap saya menjelaskan misalnya ya Alam taro. A-nya kosor, kosar. Ada teksnya. A-nya kosar. Saya inginnya kosar, bila kosor ya. La-nya kosor, kosar. Alam. Itu hukum mimati ketemu tak idhar. Ditulis di bawahnya idhar. Kemudian terjemah perkatanya juga mulai belajar. Jadi untuk 2008 tidak ada alasan untuk tidak pinter tajwid. Tidak pinter baca Quran. Karena ada teksnya juga. Ini teks ini 2008 kan. Padahal ini teks ini udah lama ya semua orang sering belajar pakai ini yang ini nih a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a kalau bisa ini berarti bisa baca Quran karena ini ngerangkai banyak orang yang pintar baca Quran dikasih teks ini belebeb-belebeb karena susah belebeb-belebeb ini karena baru teksnya ya ba mi susah ba bi bu ba Buban bani babna minal mubni mabi bani ba gitu ya ada kasetnya kok ada CD-nya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh siapa ya, ini Pak Iwan eh. di mana di Depok di Depok kok nggak datang Hah? nggak datang Jumat Sayang, ini Pak sakit-sakitan Pak sakit apa ya entar ada. <laughs> emang kalau ngaji sakitnya bisa Hah? Perginya. <laughs> oh paginya ya. Saya iya. juga pengen banget pak. Iya sekarang bapak-bapaknya lagi banyak juga di sana. Sekarang, sekarang paket Jumat, ya? Iya tiap Jumatan. Di... Tapi saya ngikutin bapak terus nih pak. Oh bagus. Dari di... zaman bapak masih di Bogor. Oh iya. Emang ke Bogornya belum pernah ikut kan? Hah? Ke Bogornya belum pernah ikut. Ya dengerin aja. <laughs> Oh, dengerin aja. Itu, iya. Iya. pernah Ikut. Oh iya, alhamdulillah. Iya iya iya, iya deh, di mana aja. Kalau nggak bisa ikut juga CD-nya bisa diperoleh atau kasetnya gitu. Jadi di iya, rumah belajar terus gitu. Iya iya, mau saya pengen itu pak kasetnya. Boleh, nanti saya lagi perbanyak. Bapak tunanetra bukan? Enggak. Oh bukan, <laughs> tunanetra gratis. enggak, enggak. Yang dulu saya suka telepon itu pak ke siapa? bapak. Oh gitu, iya iya nah. iya. Mangga mangga dibaca atas. Pak imam nih Pak. Nah, iya, boleh. Jadi kalau imam itu kan biasanya dari bismillah, iya. ta'awudnya dalam hati aja. Uh. Ada juga yang tanpa bismillah langsung surat. Iya. Jadi kalau pakai ta'awud lagunya lain lagi lagu kori. Mm -mm. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Yuk. Iya. Mulai. <laughs> Hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lagu itu. Alam taro kaifa Jangan kae. Jangan kai kai. Kai. Jangan ke pantai, ke pantai. Jangan ke pulau, ke pulau gitu. Ini diptong Alam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gitu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tabli. Bagus, tapi alamnya jangan kayak kecekek gitu, Pak. Alam ya, biasa aja. Gini. Alam alam yaj'al kaidahum fi tabli. Alam yaj'al kaidahum fi tabli. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول عين. فجعل فجعلهم كعصف مأكول فجعل Jimnya keras. Faja Jakarta. Faja'alahum faja'alahum faja'alahum faja'alahum ka'afim ma'kul. Terima kasih. Sadaqallahul ajim. Jangan ajim, azim. Azim. <laughs> Iya karena kita uh, jujur aja kita nggak pernah lihat tulisan toh, dengar dari orang. Nah, iya. Pas ustadznya auzubillah kita ngikutin aja orang yang yang bacanya ustad gitu. Ternyata salah dia bukan auzu, auzu gitu. Ada lagi kan alladzi anqaja jahrok katanya. Padahal qada zahrok gitu ya. Kebiasaan dulu ini Pak kalau iya. kan kita belajarnya kayak mentabrak aja. <laughs> Terima kasih. Makanya sekarang jadi mau pembenaran ya, Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Ustaz ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tafsir Pak Quresihab ini Al-Misbah di halaman 530 dapat ditambahkan bahwa Allah dapat melakukan apa saja baik melalui hukum-hukum sebab akibat yang telah lumrah diketahui manusia maupun di luar hukum-hukum tersebut dan yang belum diketahui manusia untuk menghalangi setiap langkah dan tindakan makhluk yang dapat mengalihkan tujuan dan kehendaknya. Sulit disangkal adanya tangan Tuhan dalam beberapa peristiwa sejarah. Terkadang orang berhitung dengan sangat teliti dan menduga hasil yang hampir pasti. Tetapi terjadi sesuatu di luar dugaan yang memutarbalikkan perhitungan itu. Bagaimana Rasulullah dalam peperangan jumlah sedikit bisa mengalahkan yang banyak? Siapa yang berperan di situ? Ya Allah. Allah adalah Rabb, Rabbul Alamin, pemelihara alam raya. Ada sistem yang utuh dalam pemeliharaannya. Allah yang menganugerahkan kebebasan bertindak kepada manusia. Membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Sampai batas yang tidak mengganggu sistem tersebut. Tetapi begitu terganggu maka Allah turun tangan untuk mencegahnya. Seperti dalam surah Ad-Dukhan ayat 38-39 dinyatakan. A'udzubillahi wa ma السَّمَاوَاتِ samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi يَعْلَمُونَ aktsaruhum la ya'lamun kami tidak ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak tetapi kebajakan manusia tidak mengetahui dilihat ya surah ad-duhan ayat hanya sekali ini Al-Quran menguraikan kebinasaan tentara bergajah itu. Berbeda dengan sekian banyak pengulangan uraian tentang kebinasaan umat-umat terdahulu. Ini yang pertama menurut Ibn Ashur. Disebabkan karena kebinasaan itu bukanlah dalam rangka pembelaan terhadap Rasulnya. Ini menarik. Bukanlah pembelaan terhadap Rasulnya. Kan Rasulnya belum lahir di sini. Hanya membela rumah Allah. Ya. Dan yang kedua agar kaum musyrikin Mekah tidak menjadikan peristiwa itu sebagai dalih untuk menyombongkan diri. Sebagaimana selama ini mereka sombong dalam kedudukan mereka sebagai pelayan Ka'bah dan jemaah haji. Awal surat ini mempertanyakan tentang bagaimana Allah memperlakukan ashabul fil. Dan akhirnya menyatakan akibat buruk yang mereka alami akibat perlakuan Allah itu. Yakni mereka binasa, hancur bagikan daun-daun yang telah dimakan ulat. Demikian bertemu awal surah ini dan akhir. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya wallahu alam. Baik ya. Jadi kita paham dah surat Al-Fil itu itu. Walaupun ini belum sempurna. Uh, Ibnu Katsir sama uh, eh, Buya Hamkanya ini belum belum dibaca. Tapi intinya sama-sama aja ke sana ya. Jadi silahkan ibu dan bapak miliki juz ke-30 ini. Yang pertama ini ada uh, tafsir Al-Misbah Bapak Quraisy Hab ya juz amma. Kemudian ini tafsir Al-Azhar juz ke-30. Kemudian tafsir Ibnu Kasir juz ke-30. Kemudian uh, Inayah. Inayah juz ke-30 ini terjemah perkata. Kemudian Jalalain. Jalalain ini juz uh, jilid ke-4 tafsir Jalalain. Berikut Asbabun Nuzul. Ini ada Asbabun Nuzulnya nih lumayan. Bukan lumayan Allah Rabbi karya besar ya. Asbabun Nuzul Jalalain. Kemudian ada juga Fi dalil Quran. Itu Said Kutub. Ada lagi uh, tafsir Juz'ama Muhammad Abduh. Aduh, banyak ya bukunya. Ya kita jangan jangan dengar doang, dengar juga boleh ceramah, dengar ustaz ceramah. Tapi kali-kali kita mm, langsung dari referennya ya. Gitu bacanya. Kalau ceramah kan terbatas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Bu Heni. Bu Heni di mana? Nah, Ibu Heni yang itu bukan? Bukan, ini oh. baru. Oh baru. Ada Bu Oh Bu Heni ada lagi yang nggak melihat itu Ibu Heni yang ini tolong diambil CD-nya ya. Ya, ya silakan Ibu, mangga. Soalnya yang kencang atau Ibu? Jangan takut. Takut ya? Ngegeter. <laughs> Lepas saja. A'udzu billahi Jangan bes, bis bis kota, bis. Bismillah gitu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Al Alam. Pendek atuh. Alam alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan tad atuh. Itu po, itu bo. Alam yaj'al kaidahum fi tab tablil gitu. ألم يجعل كيدهم في تضليل تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم ترميهم ترميهم بهزارة من سجيل من سجيل من سجيل وجاءت faja'alahum faja'alahum ka'as ka'asfim ma'fud Terima kasih Ibu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. <laughs> Pak Ari ini banyak yang dari Bogor. Pak Ari bagaimana mendapatkan CD-nya ke rumah yatim ya? Hari Sabtu dan Minggu. Kalau dari Bogor nanti kita pikirkan bagaimana caranya. Di toko-toko nggak ada karena ini kaset CD-nya bukan jualan ya. Jadi diperoleh secara gratis. Tapi untuk tunanetra sama mualaf yang bukan tunanetra mualaf sekedar ganti untuk berbagi gitu loh. Jadi kalau ibu eh, punya CD kosong, nah silakan kita bagi lagi ya. Kita berbagi bersama. Gitu. E, insya Allah nanti yang di Bogor ini banyak yang telepon ya. SMS ini banyak sekali. Pak Ari saya ingin tajwid. Iya, saya, saya sengaja pokoknya saya ngaji di mana, saya bawa rekaman gitu. Enak deh, bener. Eh, kayak kemarin kita belajar terjemah perkata, belajar nahu sorop, nahu wadi, iya direkam enak gitu ya. Jadi kalau ibu dan bapak tidak sempat datang bisa bisa mendengar. Ini di mana mendapatkan CD dan tajwidnya? Iya, di toko-toko buku nggak ada ya Bu Yati di Bogor. Jadi karena memang e, saya hanya ingin berjualan dengan Allah saja. Itu ya. Jadi biar Allah, biar Allah yang membayar, yang membalasnya. Jadi sekali lagi, jadi tolong saya tidak jualan, jadi silahkan CD atau kasetnya gratis untuk tunanetra dan mualaf dan yatim ya. Kemudian yang oh saya mah mualaf juga kaya ya bantu beli CD kosongnya gitu ya, berbagi gitu ya, tidak tidak dalam rangka bisnis ya kalaupun ada Allah memberikan rezeki kan itu ceritanya lain nih Pak Hirwanto terima kasih ibu yang tadi tuh nggak serius iya nih Bu Umi tuh jangan ya kalau memasuknya agak serius nih banyak pendengar kita yang dengerin jadi nggak enak baik assalamualaikum sudah masuk silahkan 850 858 92 titik titik <laughs> ibu gimana bu ya. Eh, inayahnya sudah punya kan sekarang dibuka terus toh Eh, saran dari ibu untuk ya? dibukukan ya saran-saran ibu nanti nanti saya bukukan saya bikin tafsir digabungin ya mudah-mudahan ini lagi dibuat mudah-mudahan jadi ibu buka surat tertentu ada tafsirnya ada ininya ada itunya itu ya, ya. insya Allah doakan biar ibu sehat saya juga sehat semua sehat ya, ya aduh Ter terima kasih pokoknya masukannya saya senang sekali dari siapapun saran kritik Pak Ari saya ngikutinnya terlambat terus ada nanti rekamannya jadi silahkan ya membawa flash disk, bawa apa, di copy di komputer saya. Ya. Mangga Ibu, ya, silahkan. Ibu mengharapkan kasetnya ya Ustaz ya. Ya, salah. Ya. Nah. Nanti ke Ipan aja. Nanti Ibu kalau punya kaset kosong boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa tadlil khairan ababil tarmihim bihijaratim min sitil faja'alahum ka'asfim makul terima kasih ibu tuh aktif di organisasi apa bu bu ibu ya. aktif di organisasi apa sekarang ibu udah aktif. Oh, sudah enggak. Udah enggak, aku sudah 73. Ustaz. Oh, 73. Eh, sebelumnya di organisasi apa tuh? Ya, di ada eh, or, organisasi di, di eh, kampung yang ber, di, di Jakarta pusatnya gitu. hmm. Jadi Hmm. Tadi uh, eh, alhamdulillah ikut terus sekarang cuman adanya sekali tiga, tiga bulan tapi yeah. Iya. ikutin. nah, <laughs> yang sehat ya, Bu ya. Ya, ya. Baik, Mangga. Salam untuk Osmopi dan Insyaallah, insyaallah ya ibunya ya Ustaz. Assalamualaikum ya. Ibu Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris saya merasa bahwa ini hidup ini semakin bermakna karena saya tahu makna Quran. Iya, memang harus begitu Ibu, <laughs> ya. Ya. E, <clears throat> sejujurnya belajar itu susah, sulit. Sulitnya itu bukan apa-apa, memulainya saya juga kalau ibu nak main ke ke, ke rumah mungkin ke pesantren buku-buku tuh banyak tapi nggak sempat saya baca semua gitu nah dengan adanya seperti ini mau nggak mau kita harus belajar lagi gitu kayak inayah saya udah punya dari dulu itu inayah terjemah perkata tapi nggak pernah tamat nah sekarang mari belajar bersama ya mudah kok tinggal buku buka doang itu ya nggak ngerti apa sih ini maksud ayat ini ya buka tafsirnya, penafsirannya, buka asbabun nujulnya. Ini Quran ini turunnya kenapa begitu kan? Paham jadinya. Ada saran, ada kritik, ada masukan, ada apapun silahkan ke 0812 828 ya. 0812 828 ya. 0812 8287881. Saya senang sekali Ibu ngeritik saya apapun gitu <laughs> ya untuk kebaikan kita ini. Karena dengan kritikan itu justru itu. Pak Hari saya maunya uh, ada tanya jawab nanti ya setelah tafsir selesai Sembilan-sembilannya ada. Gitu. Nanti biar biar uh, Ibu dan Bapak juga sementara untuk uh, ingin tahu tentang Islam silahkan memiliki pikir Islam Sulaiman Rasid. Fikih Islam, Sulaiman Rasid itu harganya tebal tapi murah. Tapi uh, isinya Masya Allah. Sederhana tapi lumayan. Bagus karya besar. Fikih Islam, Sulaiman Rasid atau Fikih Sunnah. Kalau Fikih Sunnah memang banyak. E, ada sampai 15 jilid kalau nggak salah 5 buku ya. Kalau terjemahannya. Itu karya besar Said Sabit. Atau Bidayatul Mujtahid. Ya, sekarang sudah ada terjemahannya. Bidayatul Mujtahid karya besar Ibn Rus. Di situ, uff, uh, mau nanya apa ada. Atau mungkin di Indonesia ada A. Hasan. Itu juga walaupun karya Persis tidak masalah. Kita cari hadisnya bagus. A. Hasan ataupun ada Sirajuddin. itu yang 40 masalah agama. Itu masalah ya. Kita harus banyak uh, buku lah ya. Uh, banyak referen untuk uh, wawasan kita. Baik, coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu salat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan tadlil, but fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim. Ikhfa sapawi. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ya Bu Agus nih Bu Ani Bu Tabri Bu Tati Ibu Tabri Ibu Ratna insyaallah ya hari ini Bu Hartono kita akan taklim di Asabri jam 9 ya 9 pagi siapkan semuanya uh, Ba'da salat zuhur ada taklim di Multika di Al eh, Masjid Hidayah Pancoran. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah yang ada waktu hari Jumat silahkan datang ke Depok. Yang ada waktu hari Sabtu, Ahad itu ada di rumah yatim. Mau belajar tahsin, mangga. Mau belajar tafsir, terjemah perkata juga ada hari Minggu. Terima kasih Mas Ipang atas kesetiaannya pagi ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah membalas dengan yang lebih baik lagi. Dapat jodohnya ya yang lebih Bagus. <laughs> Terima kasih untuk semuanya. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya saja zakat itu adalah buat orang-orang fakir dan orang-orang miskin, para amilin, orang-orang mu'alaf, budak belian yang akan dibebaskan, orang-orang yang berutang, dan guna keperluan di jalan Allah, serta orang yang dalam perjalanan. Hal itu merupakan suatu kewajiban dari Allah, dan Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat 61 pendengar pecinta Radio Manis, pagi hari ini kita jumpa kembali di pekan hari pertama kerja tugas-tugas kita hari ini uh, pada bulan Januari tahun 2008 bersama Bung Ipang dan saya Zulia mengantar ke acara Bingkisan Hari Ulang Tahun Selasa dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, halo huh. 21 <laughs> Januari, tidak terasa Sudah berada di pekan ketiga ya Bulan Januari tahun 2008 Anda sehat? Alhamdulillah Siapa yang ulang tahun hari ini? Tolong diingat-ingat kembali ya jangan sampai terlewatkan karena kalau terlewatkan ini merupakan satu apa tuh katanya <laughs> tindakan yang kurang baik. Oh, karena yang ulang tahun merasa tidak diperhatiin dong. Oke, okay, telepon saya terima yang pertama. Halo, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, halo dengan siapa? Ibu Winoko Sularyo dari Saguling, Bandung. Eh, kemarin teh ulang tahun. Iya, yang... Ih perkawinan. Perkawinan. Itu, tapi lagunya kok nggak diputer. Iya, soalnya lagunya udah kebanyakan yang oh. minta. Sekarang Waktunya kan ya, sejam. Kejap itu tuh dari Ari Wibowo ya. Iya. Karena itu merupakan lagu kebangsaan kami. Apa lagu apa? Walau sekejap dari Ari Wibowo. Oh, Ari walau sekejap. Ibu yeah. dapat lagunya di mana? Oh, itu dulu rahasia. Oh. Pokoknya <laughs> sok atau bisa bisa yang tidak sekejap kan ada. <laughs> <laughs> Kalau sekejap mah cuman sebentar gitu. Ih, tapi itu favorit. Uh, uh, ini ini kan ini lagi Ari Bowonya lagi segen nyanyi nih hari ini. Oh. Coba favorit yang lainnya deh, favorit yang lainnya deh Ibu Wineke. Oh ya itu Ebit ya Ade atuh. Ebit? Ebit ya ade Naon? Kisah cinta yang sirna. Kisah cinta yang sirna itu suka cinta yang sirna. Oh, seberkas cinta cinta yang sirna. Itu itu suka banget lagunya? Iya. Pokoknya antara dua itu pertama uluh. jadian sampai punya anak empat sekarang. Uluh, uluh, uluh, uluh, <laughs> karunya. <laughs> Iya udah nanti deh selamat ulang yeah. tahun ya. Di kota yeah. Bandung aman nama aja, gerimis hujan, Enggak, cuaca cerah, Mbak Ju. Cerah ya. Udah seminggu ini panas sekali. Oke, okay. nuhun atuh. Yeah. Selamat ulang tahun ya. Iya, yeah, makasih. <laughs> Iya, Waalaikumsalam. Bener sih kemarin dia minta lagu walau sekejap. Ini judulnya apa dari siapa gitu ya. Waduh Aduh, tapi ya kita terima lagi uh, telepon berikut. Halo RKM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dengan siapa? Dari Nur. Nur di mana? Di Kayu Manis Lapan. Oh, Kayu Manis Lapan. Apa kabar Nur? Alhamdulillah baik. Iya. Siapa yang ulang tahun pagi ini? Uh, adik. Namanya? Namanya Siti Mariam. Siti Mariam. Ulang tahun yang keberapa? Uh, yang ke-8. 28? 8 Oh, ke-8 kirain ya. ke-28. Iya. Silakan ucapannya. Iya, ucapannya selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, mm -mm. semoga menjadi anak yang soleha, amin, rajin belajar, iya, um, bisa menjadi harapan orang tua, amin, ya robbal alamin, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Oke. Okay. Uh, iya kak, minta lagunya dong. Apa dong? Eh, lagunya Rosa. Yang mana? Yang terlalu cinta. Terlalu cinta ya. Iya. Nanti jadi benci deh. <laughs> Oke, okay, Nur, makasih ya. Iya, sama-sama kak. Yuk. Waalaikumsalam. Yuk. Jangan dekat atau terjadi kepadaku Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. Ya, selamat pagi buat Anda yang baru bergabung. Bingkisan hari ulang tahun akan disajikan hingga pukul 7 dan pagi hari ini di hari Senin 21 Januari siapakah yang berulang tahun? Terima kasih SMS saya terima dari Nur Rosmi di Bekasi. Oh dari Sri, Sri ya di Bekasi. Selamat ulang tahun yang ke-25 buat uh, eh, Rosmi. ucapannya. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya, dan menjadi istri yang soleha, awet rumah tangganya, and cepat dapat baby. Lagunya menjaga hati dong dari Yufi and Nuno. Oke, makasih ya Sri. Titip salam buat Nur Rosmi selamat ulang tahun. Lalu selamat berbahagia juga. Hari ini saya terima SMS dari Hasan dan Agus, anak-anak The Jack, Pulau Maja. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Andi di Pulau Maja. Uh, semoga panjang umur Yandi. Terus semoga sehat selalu dan selamat buat Persija juga yang mengalahkan Detra Sidoarjo. Wow, semoga Persija jadi juara Liga Indonesia. Amin. <laughs> Eh, lagunya ada nggak dari Iwan Fals Bunda? Oh ya, suka ya. Ya, terima kasih banget nih. Terus eh, saya terima telepon sekarang di 85 90 85. Yuk, saya angkat telepon untuk bingkisan hari ulang tahun hari ini. Halo RKM. Selamat pagi. Selamat pagi dengan siapa Ibu? Dari Widya, Mbak Yulia. Ibu Widya. Iya. Di mana? di Bekasi Timur, Mbak. Oke, apa kabar Bu Widya? Baik, Mbak Sejuk Yulia. dong pagi ini di sana? Uh, sejuk. Sejuk ya. Saya juga sejuk, Ibu. Iya, apalagi saya dengar suaranya Mbak Yulia. Kenapa? Mau enak tenan. enak tenan. Legit. Yuk lah dikata eh. dodol. <laughs> Siapa ulang tahun Bu Widya? Hmm, boleh tahu namanya? Uh, Sabrina. Sabrina. Hmm, Terus? Usia lima tahun. Lima tahun. Ya kemarin sih sudah uh, sudah saya pesan. Oh, hari ini kamu di depan radio gitu. Alhamdulillah gitu dong. Sabrina, halo sayang sudah di depan radio ya. Aduh nih manggilnya Tante Widya. Iya. Oke, silakan doa dan ucapannya. Selamat ulang tahun buat Abina. Kita panggilannya Abina ya, Mbak. Mm -mm, mm -mm. Kemudian tambah bisa uh, tambah cantik, tambah pintar dan nurut sama orang tua. Iya. Iya. Terus dia suka lagu ini Ari Lasso sama BCL Mbak. Oh gitu. Iya. AL dan Tolong BCL. Puterin ya. Insya Allah ya Bu. Ya, Bu Widya makasih banget ya. Iya. Yuk pagi, pagi juga. Ya, 8594785 bingkisan hari ulang tahun saya kembali terima telepon dari Anda. Silakan 21 Januari hari ini sudah masuk di bulan Aquarius ya. Halo